Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din, wazakumullah. Sebelum kita lanjutkan pembacaan atau bacaan kita terhadap hadis yang ke-7 kemarin terakhir sudah kita selesaikan bacaan terhadap hadis yang ke-6 yaitu mengenai dalil bahwasannya yang halal itu jelas kemudian yang haram itu jelas dan antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar, perkara yang tidak jelas kehalalannya dan tidak jelas pula keharamannya. Solusi yang terbaik adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaitu kita menjauhi atau meninggalkan perkara yang masih syubhat yang tidak jelas kehalalannya tidak jelas pula keharamannya. Tujuannya kenapa tujuannya? Tujuannya agar tersucikan agama kita dan harga diri kita, kehormatan kita. Jadi perkara subhat enggak jelas, nah kalau fikum halal atau haramnya, itu lebih baik kita menghindar. Lebih baik kita menghindar. Nah barakallahu fikum, tafadhal dibaca hadisnya. Ayo na'am. Hadis. Ayo na'am. Na'am barakallahu fikum. Antum? إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ala inna likulli malikin hima ala inna himallahi maharimuhu ala inna fil jasadi badratan idza salahat salaha al jasadu wa idza fasadat fasada al jasadu ala wa hiya al qalbu rawahu bukhari wa muslim na'am fadal antum Abi Abdullah bin Umar bin alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun Bayi innal harama Bayi Bayi umurun mushtabihatun la ya'lamu min من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الإمام يوشك أن يرتع فيه ألا وإن ألا وإن ألا وإن لكل مالك هما ألا وإن من الله معاربه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله متفق عليه ألا وهي نعم بارك الله فيكم kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah. Hadis yang ke-7 dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau di sini, qala al-muallifu asbahullah al-haditsus sabi'u, hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslimun. Hadis yang mulia ini barakallahu fikum hafizakumullah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya agama Islam itu benar-benar nasihat. Semuanya butuh nasihat. Baik seorang guru atau seorang murid, santri atau yang semisalnya semuanya butuh nasihat. Karena dengan adanya nasihat tegaklah agama Islam ini. Coba kalau seandainya nggak ada yang nasihat menasihati, kekeliruan dibiarkan, eh, tidak diluruskan, tidak ada yang menasihati, tentunya serba kurang. Oleh karena itu dengan adanya nasihat yang kurang semakin sempurna, yang bengkok pun diluruskan. Seperti itu. Jadi nasihat sifatnya umum sebagaimana yang akan kita baca nanti. Hadis Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari bahwasanya beliau radhiyallahu anhu berkata bawasanya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam bersabda ad-dinun nasihah agama itu adalah benar-benar nasihat an-nasihah di sini dalam ilmu bahasa Arab i'rabnya adalah khobar khobar itu seringnya datang nakirah bentuknya nakirah, tapi di sini ternyata datang dalam bentuk apa? Ma'rifah. Ini ada makna tersendiri, yaitu maknanya benar-benar apa? Ada faedah hasr, pembatasan. Maksudnya benar-benar agama itu nasihat, gitu. Paham ya? Seringnya kan kalau yang namanya khabar nakirah, Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Nakirah kan? Tapi di sini ad-dinu mubtada, khabarnya an-nasihatu. Khabarnya ma'rifah eh, memberikan faedah apa tadi? Na barakallahu fikum tufidul hasr. Memberikan faedah apa? Pembatasan. Maksudnya agama itu benar-benar nasihat. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, jangan benci dengan namanya nasihat. Naam. Jangan benci yang namanya apa? Nasihat. Harus kita senang ada orang yang menasihati, ada orang yang meluruskan. Nah, kita ucapkan kepada saudara kita yang telah meluruskan atau menasihati, jazakumullahu khairan Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum jangan kita eh, ada orang nasihat dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Itu kurang tepat. Barakallahu fikum nasihat itu bagus. Orang itu kalau nggak pernah dinasehati, dia nggak akan nggak akan tahu mana kekeliruannya. Paham maksudnya ya? Tapi dengan adanya nasihat dia akan berpikir, oh ternyata anak keliru. Kedepannya harus mengoreksi. Kedepannya harus lebih baik, lebih bermutuan itu. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah. Kita lihat. Kulna Kemudian kami pun segenap para sahabat nah berkata, "Liman ya Rasulullah?" dalam riwayat gitu ya. Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala Untuk Allah. Nanti maknanya akan dijelaskan nanti. Wali kitabih untuk kitabnya. Wali rasulih untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan segenap umat seluruhnya. Paham ya? Manusia seluruhnya masuk dalam kategori umum di sini. Kita butuh nasihat barakallahu fikum. Jadi kalau ada orang menasihati jangan merengut wajahnya. Senyum, senang dengan nasihat karena dengan adanya nasihat orang itu akan apa? Akan berpikir oh ternyata anak keliru. Yang benar seperti ini. Maaf insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu sebutkan dalam sebuah hadis termasuk hakul muslim al muslim sittun. Hak sesama muslim dan muslim yang lainnya ada enam. Di antaranya apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Apabila ada orang datang kepadamu kepadamu minta nasihat, nasihatilah. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya sesama muslim saling menasihati. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, tentunya di dalam menasihati ada aturan-aturannya dan ada adab-adabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'ati likulli haqqin haqqahu." maka berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Jadi semuanya ketika mau menasihati melihat yang namanya apa? Si konpat. Situasi, kondisi dan tempatnya barakallahu fikum tidak sembarangan. Nah, perlu nasihat itu terkadang di forum umum, terkadang ada juga nasihat yang nam dikhususkan eh, secara khusus, paham ya? Seperti itu. Naam. Ikhwani fid din azza kita lihat Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam Muslim siapa namanya? Nah, Muslim al an saburi Abul Abul Husain rahimahullah. Naam barakallahu fikum. Sebelum kita lanjutkan sedikit mengenang kembali tragedi kisah yang terjadi pada sahabiyun janil Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau sahabiyun janil yang suatu ketika datang kepada Rasulullah mengkisahkan cerita tragedi yang sangat bisa dikatakan mengharukan dan mengerikan. Yaitu saat itu ketika Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari belum menganut agama Islam, nah melakukan perjalanan melalui perjalanan laut atau semacam na barakallahu fikum berlayar. Ternyata di suatu hari na barakallahu fikum karena adanya ombak yang besar atau karena diterpa oleh angin, terombang-ambingkan oleh angin terdampar di sebuah pulau. Nah, tragedinya di pulau tersebut. hanya Tragedinya di pulau tersebut. Wallah alam pulau mana? Yang jelas tidak diberitahukan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Nah, di pulau tersebut bertemu dua sosok yang mungkin kita semuanya sering dan pernah mendengarnya. Yang pertama adalah Jassasah. Jassasah penjaga Dajjal. Kemudian Jassasah mengajak Abu Ruqayyah Tamim min Aus Ad-Dari untuk bertemu Dajjal. Ditunjukkan jasasa ini wujudnya sangat mengerikan. Nah, bagaimana wujudnya? Nah, tebal bulunya. Lebat ya, lebat bulunya hingga apa? Nah, hingga enggak diketahui mana depan mana belakang. Jasasa. Eh, namanya jasasa penjaga Dajjal. Ini dihafal ini ya. Jadi termasuk salah satu sahabat yang mulia Nah barakallahu fikum ketika belum menganut agama Islam saat itu, Naam Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari inilah yang, pernah bertemu Dajjal. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, siapa dari kalangan sahabat yang pernah berjumpa Dajjal? Nah, barakallahu fikum jawabannya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Bertemunya saat itu sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, cerita kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan bahwasan Dajjal yang sudah ada. Cuman di mana wallahu a'lam. Dibelenggu di sebuah tempat, tapi tempatnya di mana wallahu a'lam. Banyak kisah-kisah Israiliyat namun tidak ada tidak ada satupun yang sahih sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas di sebuah tempat penjaganya namanya Jassasah. Siapa namanya? Talha penjaganya Jassasah. Nah, barakallahu fiikum. Ngeri. Ikhwani fi din azan itu sedikit gambaran mengenai sahabiyun jalil Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala syarahnya wa jaa fi riwayatin ukhra anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu ad-dinun nasihatu karrarahu salasan min babit ta'kid datang dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengulang-ulang tiga kali dalam rangka untuk menguatkan. Agama itu benar-benar nasihat. Agama itu benar-benar nasihat. Agama itu benar-benar nasihat. Ini menunjukkan bahasanya apa? Menguatkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Datangnya khobar dalam bentuk nakirah itu pada asalnya. Tapi ternyata khobar itu bentuknya apa? Ma'rifah. Tufidu al-hasr. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi itlanul khabar ma'rifatan fi hadzal mawdhi' na barakallahu fikum yufidul hasr datangnya khabar dalam bentuk ma'rifah di tempat ini di antaranya faedahnya adalah hasr pembatasan maksudnya bagaimana benar-benar agama itu nasihat barakallahu fikum ikhwani fid din azza wa jazakumullah Nasihat sangat penting dan sangat dibutuhkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin dan berilah peringatan karena sesungguhnya di dalam peringatan bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Jadi nasihat itu jangan disepelekan. Ada orang nasihati kita bersyukur, alhamdulillah ada yang masih menasihati. Coba kalau sudah enggak ada yang nasihati lagi coba. Paham ya? Tentunya akan berbahaya sekali. Na'am barakallahu fikum. Nasihat ini bentuk daripada apa? Mewujudkan merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa kriterianya? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang munkar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Nah, barakallahu fikum wa tu'minuna billah. Artinya apa? Kalian ada sebaik-baik umat yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa ma'na nasihati ma'na nasihat itu apa? Al khulusu. Yuqal syai'un nasihun yakni khalis. Naam. Makna nasihat secara bahasa adalah al khulus, yaitu sesuatu yang nah murni. Paham ya? Murni. Itu secara bahasa ya. Yuqalu syai'un nasihun yakni khalisun sesuatu dikatakan nasih yakni khalisun minan ghish yaitu murni suci dari penipuan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, itu namanya apa namanya? Namanya nasihah, yaitu secara bahasa al-khulus, al-khalis. Sesuatu dikatakan nasih khalisun minan ghish. Itu kosong suci daripada apa? Ghish penipuan. Karena penipuan bukan termasuk bagian dari Nah barakallahu fikum jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk bagian dari dari kami kata Rasulullah. Penipuan macam-macam bentuknya. Nah barakallahu fikum dan banyak sekali contoh-contohnya. Wa yuqalu asalun nasihun ini. Dikatakan apa? Madu yang murni. Eh? Asalun nasihun. Maksudnya madu yang murni, madu yang tidak ada campurannya murni. Paham ya? Na barakallahu fikum wala barun nasihun dan juga apa? susu yang murni, belum ada campurannya, yakni khalisun minal ghish wal akhlaqir radiati. Murni suci dari penipuan dan murni bersih dari campuran-campuran yang jelek. Jadi kalau ada madu kok dikatakan nasih berarti madunya murni dari penipuan, murni dari campuran-campuran yang ada. Maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azzani wasakumullah. Nah, dikatakan juga apa? Zahabun nasih. Zahabun nasih berarti emas murni, 24 karat. Paham ya? 24 apa? Karat. Nah, barakallahu fiikum emas murni. Itu secara bahasa seperti itu. Wa hakadha dinul Islam dan seperti itu pula lah agama Islam. Demikianlah agama Islam. Fa innahu khalisun min kulli batilin. Bahwasanya agama Islam agama yang murni dari seluruh kebatilan. Ini perlu kita resapi maknanya. Maksudnya bagaimana agama Islam ini sebenarnya kalau kita telusuri menyeru kepada kebaikan semuanya, ketenangan, ketentraman, bukan mengajak untuk berbuat keonaran, keributan, kriminalitas, anarkisme, kejahatan. Nah, barakallahu fikum atau intinya pemberontakan enggak seperti itu. Agama Islam ini benar-benar apa? suci dari kebatilan. Itu kalau kita telusuri dan kita renungi baik-baik. Nah, jadi sangat disayangkan orang-orang yang apa? Yang suka melakukan bom bunuh diri, teror sana, teror sini kemudian mengaku aku agamanya Islam. Sangat disayangkan mana sumbernya? Sumbernya mana? Perintah diperbolehkannya bom bunuh diri. Perintah diperbolehkannya membuat keonaran mana perintahnya? Enggak ada. Semua perintah menunjukkan agar apa? Tenang, hudud was Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, "Alaikumus sakinah." Wajib atas kalian untuk tenang. Paham ya? Jadi enggak ada perintah untuk bunuh diri itu enggak ada. Nah, barakallahu fikum hindari. Hindari barakallahu fikum, jangan tertipu dari dari bujukan rayuan orang-orang yang nah berusaha untuk merusak agama Islam dengan atas nama apa? Islam. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Wa min kulli khida'in wa makrin wa ghishrin wa khiyanatin dan juga suci agama Islam ini dari seluruh penipuan, makar, penipuan, pengkhianatan. Fahuwa dinun khalisun, dinun safin. Maka agama Islam adalah agama yang murni, agama yang suci dan bersih, agama Islam. Oleh karena itu enggak ada agama di muka bumi ini yang diridhai oleh Allah Taala kecuali agama Islam saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Naam ahsan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Syahidnya wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dalil yang lain labas khair insyaallah. Dalil yang lain adalah wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, walaupun sebaik apapun, seindah apapun agama tersebut barakallahu fikum, banyak pengikutnya, orangnya jujur-jujur, itu enggak akan diterima di hadapan Allah taala. Bahkan dia termasuk orang-orang yang rugi, jangan tertipu jujurnya orang-orang yang beragama selain agama Islam itu enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau dibandingkan antara dua orang, satunya jujur tapi non muslim, yang satunya ini enggak jujur tapi muslim, itu masih jauh lebih baik orang muslim ini. Nah, barakallahu fikum karena dia walaupun bisa dikatakan enggak jujur, dia masih ada benih-benih keimanan. Tapi orang kafir sama sekali enggak ada keimanan di situ. Allah musta'an jangan mengejek-ngejek merendahkan kaum muslimin akhirnya muji-muji apa setinggi mungkin orang kufar. Orang kufar tuh mereka jujur-jujur orang muslim ini penipu. Nah, ngejek-ngejek hati-hati ya. Karena nanti kalau atom ngejek seperti itu ujung-ujungnya atom jelek jelekkan kaum muslimin. Nah, barakallahu fikum. Sebaik apapun orang kufar walaupun bantu-bantuan yang sangat luar biasa enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Nanti di akhirat termasuk penduduk api neraka la yamutu fiha wala yahya. Enggak hidup, enggak mati, ngerasakan ada terus kekal di dalamnya. Wallahu billah. Dalil yang lain agama Islam adalah agama ridha Allah taala. Naam, inna dina 'indallahil Islam. Agama sesungguhnya yang diridhai di sisi Allah taala hanya agama Islam. Dalil-dalil seperti ini upayakan sudah dihafal di benak kita barakallahu fikum. Walaupun enggak tiga-tiganya tapi satu sudah ada. Paham ya? Nah, jangan sampai tidak ada. Agama Islam itu agama pilihan. Tidak ada duanya di muka bumi ini barakallahu fikum. Naam. Agama yang mengajak kepada apa tadi? Mengajak kepada kebaikan. agama yang menyadarkan seluruh jenis makar, penipuan, pengkhianatan. Qala Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa kadzalikal muslimu yastawi zahiruhu wa batinuhu 'ala an-nasihati was-salamati minal akhlaq as-sayyi'ah wal khiyanati wal ghadri wa ghairi dzalik. Seperti itu pula lah seorang muslim hendaknya dia menyamakan dohirnya dan batinnya. Nah, barakallahu fikum di dalam apa? Masalah nasihat. Eh, dan juga selamatnya dari akhlak-akhlak yang jelek dan pengkhianatan serta nah barakallahu fikum Naam eh, apa al-ghadar ini? Ya hampir mirip ya, penipuan, pengkhianatan atau istilahnya na'am barakallahu fikum, ingkar janji, ya hampir mirip. Na'am barakallahu fikum. Yang jelas seorang muslim hendaknya apa? Nah, menyamakan zahir dan batinnya di dalam masalah nasihat ini. Nah, barakallahu fikum dan juga keselamatan akhlak yang dari keselamatan keselamatan dari akhlak yang jelek dan juga pengkhianatan dan juga yang selain itu. Ammal ladzi yakhish aw yakhda' aw yamkuru aw yakhlifu aw yakhtalifu dhahiruhu an batinihi fa hadhihi al-khisalu laysat min ad-din. Perhatikan baik-baik ini. Adapun orang yang suka menipu, eh, nah membuat apa? tipu daya, membuat makar, dohirnya menyelisih batinnya, yang seperti ini adalah ciri-ciri bukan bagian dari agama Islam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasarad din fin nasihah. Dan sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membatasi agama ini ada pada nasihat. Paham ya? Jadi agama Islam ini ada pada nasihat. Kita semuanya butuh apa? Nasihat barakallahu fikum. Yang bengkok diluruskan, yang kurang sempurnakan, yang keliru kita upayakan untuk dibenahi. Seperti itu. Karena kita semuanya tidak maksum dari kesalahan. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lanjutkan apa yang sampai oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, hafizahullah taala, wa hasru syai' yaqtadi alla yadkhula fihi ghairuh. Naam, alla yadkhula fihi ghairuh. Dan membatasi sesuatu itu mengharuskan apa yang lainnya itu enggak masuk di dalamnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu benar-benar agama ini nasihat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita menyepelekan yang namanya nasihat. Termasuk orang-orang yang dikecualikan dari kerugian siapa di antara mereka? Wal 'asr, innal insana lafi khusrin. Demi masa, semua manusia dalam keadaan rugi, semuanya. Illa kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang terakhir dua tersebut syahidnya. Kecuali orang-orang beriman, orang-orang yang beramal-amal saleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Na'am barakallahu fikum. Mafhum soal ya? Ayo na'am. Jadi yang namanya nasihat perlu kita ulang-ulang terus barakallahu fikum karena yang namanya nasihat itu juga bisa dikatakan siraman hati. Nah, oleh karena itu semakin banyak kita menerima nasihat, tentunya semakin na'am barakallahu fikum tenang jiwa dan hati kita barakallahu fikum. Na'am. Walamma sa'ala as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan tatkala sahabat Naam ridwanullah alaihim bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anin nasihat tentang nasihat wa qalu seraya mereka berkata, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillah. Pertama, lillah, untuk Allah. Maksudnya bagaimana? Fa awwalu syai'in an takuna nasihan fima bainaka wa bainallah subhanahu wa ta'ala. Yang paling pertama kali hendaknya engkau menjadikan atau engkau menjadi nasih orang yang menasihati Nah, antara dirimu dan antara Allah Subhanahu wa taala. Kita menasihati diri kita sendiri dulu. Paham ya? Nasihati jiwa kita. Hawa nafsu kita kita tundukkan dengan nasihat barakallahu fikum. Jadi orang tawadhu, orang yang merendahkan diri, bukan semata-mata orang yang pakainya compang-camping. Jalannya apa? Jalannya nah barakallahu fikum enggak pakai sandal. Bukan itu orang yang tawadhu. Orang tawadhu itu orang yang mudah menerima kebenaran dan menerima nasihat. Paham itu ya? Tahu dia keliru, tergelintir, diluruskan, dinasihati, sami'na wa ta'na. Jazakumullah khairan. Itu dikatakan tawadhu. Karena tawadhu itu pada hakikatnya merendahkan diri. Merendah apa? Merendahkan dirinya di hadapan dalil. Paham ya? Di hadapan nasihat yang benar. Itu dikatakan tawadhu. Paham ya? Kalau orangnya pakainya compang-camping, jalannya enggak pakai sandal, nunduk terus kepalanya misalkan barakallahu fikum, tapi dinasihati ngeyel, itu enggak tawadhu. Paham ya? Sudah tahu salah dinasati ngayal dia. Enggak kok, enggak kok. Kalau memang salah ya bilang salah, selesai urusan. Itu kan akhbaman. Naam barakallahu fikum. Seperti itu selesai. Nasihat itu penting barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, "Wa dzalika bi an ta'budahu haqqa ibadah ibadatihi yaitu seperti itu dengan cara apa? Engkau menyembah Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ibadah. Enggak mencampuri kotoran apa? kesirikan. Minta hanya kepada Allah. Minta barokah, minta kekayaan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan kita apa? Bertawakal diiringi dengan ikhtiar. Paham itu ya? Jangan kita minta pesugihan kekayaan datang ke kuburan Mbah Fulan. Kalau tempat kami di kampung ini Mbah Potro namanya. Di kampung sana di gunung sana itu namanya Mbah Potro terkenal ya. Nah, alam siapa Mbah Potro itu dulu sholat atau enggak? Nah, barakallahu fikum terus muslim atau enggak? Yang jelas kuburan Mbah Potro itu besar. Di situ orang berbondong-bondong mencari pesugihan. Allahumma musta'an. Padahal kalau seandainya mereka sadar yang kita doakan semoga Allah Taala memberikan hidayah kepada mereka, seharusnya mereka minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan tawakal dan tidak lupa yang namanya apa? ikhtiar, usaha. Kalau orang bertawakal hanya bertangguh tangan sangat disayangkan. Tawakal itu harus diiringi dengan apa? Menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Mafhum insyaallah? Nah, karena sudah kita lewati definisi atau tawakkul Definisi apa? Tawakul. ihsan. Apa definisi tawakal? مع فعل الشرعية أو أيوة نعم paham ya sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil manafi' aw daf'il madar ma'a fi'lil asbab asy-syar'iyyah aw al-mubahah artinya apa jujurnya penyadaran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mendatangkan perkara-perkara yang bermanfaat dan menolak perkara-perkara yang berbahaya dengan cara apa? Menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan. Mahfum insyaallah ya. Jadi tawakal itu butuh apa? Butuh ikhtiar, usaha. Sebagaimana antum saksikan seekor burung bagaimana? Eh, antum lihat burung itu yang disangkar itu. Nah, antum tahu burung antum? Nah, burung disangkar itu kalau antum perhatikan baik-baik, dia nggak mungkin disangkar terus. Paham ya? Pagi sudah pergi, terbang, nggak tahu kemana arahnya. Yang jelas mencari maisha kehidupan. Pulang sore hari dalam karena perut penuh burung tersebut. Nah bayangkan, tawakalnya bukan hewan padahal ya. Diberikan otak nggak diberikan apa? Akal. Kita barakallahu fikum manusia, ada otak, ada akal, digerakkan barakallahu fikum, bukan berpangku tangan. Nah, tentunya sudah kami sebutkan bahwasanya sebab-sebabnya yang syar'i atau yang mubah. Nah, Ikhwan fi din azan wasakumullah, kita lihat berikutnya barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wa tu'mina bihi imanan kamilan dan engkau beriman kepada Allah taala dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang tidak terkotori dengan apa? Dengan kesyirikan. Nah, tidak terkotori dengan kesyirikan. Fa tu'minu bit tauhidir rububiyyah wa tauhidil uluhiyyah wa tauhidil asma wa sifat. Engkau beriman kepada Allah dengan mentauhidkan tauhid Rububiyyah dan mentauhidkan tauhid uluhiyah dan mentauhidkan tauhid al-asma wa sifat wa tu'minu bi aqdarihi wa af'alihi dan kau beriman dengan takdir-takdir Allah dan juga perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon soalnya ya. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Inna shayin khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Antum duduk di sini ini sudah takdirkan barakallahu fikum antum besok esok hari misalkan melakukan kegiatan itu Allah Subhanahu wa taala na barakallahu fikum sudah menakdirkannya juga. Nah, sudah mencatatnya di dalam Lauhul Mahfuz bahwasanya si fulan akan melakukan kegiatan di hari esok ini dan ini. Maaf salah ya. Jadi kalau misalkan orang lagi menguap, meluap atau menguap, ha? upayakan ditutup mulutnya barakallahu fikum. Jangan dibiarkan ah gitu. Setan masuk Setan masuk ya. nah sebagaimana hadis yang sahih yang sudah kita lewati berkali-kali, idza tasab idza tasaaba ahadukum falyakdim mastata'. Fa inna syaitan yadkhul. Wa idza qala ha dhahika syaitan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Tutup. Paham ya? Karena setan masuk. Apa kita ingin setan masuk dalam tubuh kita? Enggak terasa tapi berbahaya. Paham ya? Kemudian apa? Kalau dia ngomong ha itu setan tertawa. Ini bukan dari kami, dari Rasulullah SAW. Hadis sahih. Nah, barakallahu fikum dibiasakan. Dibiasakan ya. Kalau menguap ditutup. Pakai tangan nggak masalah. Paham ya? Kalau dia bisa kuat nahan nggak masalah, tapi kalau diluaskan, dibuka itu posisi nggak ditutup jangan. Setan masuk. Maafun insyaallah akhtalha. Eh, Perhatikan baik-baik. Kita lihat berikutnya. Naam wa annahu la ahada yastahiqul ibadah khairuh dan bahwasanya tidak berhak seorang pun untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tukhlisul ibadata lahu. Kemudian engkau mengikhlaskan di dalam beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik ini enggak boleh dibagi-bagi ibadah itu. Maksudnya apa? Separuh untuk berhala, separuh untuk Allah itu enggak boleh. Malah dua-duanya enggak diterima nanti. Paham ya? Karena Allah taala enggak butuh yang namanya persekutuan seperti itu. Datang dalam hadis yang sahih, na'am barakallahu fikum rawahu Muslimun dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisun qudsiyun Naam barakallahu fikum ahsan. Allah taala mengatakan ana aghna syuraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Artinya apa? Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan persekutuan. Enggak butuh dengan kesyirikan. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan kemudian mencampurkan amalan tersebut dengan kesyirikan bersamaku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Enggak diterima barakallahu fikum. Antum kita semuanya hindari yang namanya kesyirikan barakallahu fikum. Kesyirikan itu macam-macam bentuknya. Wah, anak sudah sunni salafi enggak mungkin jatuh-jatuh dalam kesyirikan. Aku sudah sunni salafi enggak mungkin terjatuh dalam kesyirikan. Ini ucapan yang benar enggak ini? Ucapan yang benar enggak? Enggak benar. Orang takut jin, takut setan sudah syirik, hati-hati. Jalan di malam hari gelap takut, gemetaran. Katanya sunni salafi. Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum, enggak boleh takut jin sama setan enggak boleh. Mereka belum belum menampakkan di hadapan antum. Antum hanya dapat bisikan-bisikan. Hati-hati di sana ada pohon beringin. Dekat jembatan itu kalau malam hari ada pocongan, sudah gemetaran. Mana? Kalau muahid enggak takut seperti itu, lewat bismillah, enggak ada apa-apa. Orang itu ditakut-takutin karena takut. Paham ya? Oleh karena itu Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Bayangkan itu. Mereka itu mas setan, nakut-nakutin para wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut mereka, takutlah kepada aku Allah taala jika kalian benar-benar beriman. Nah, ini ingat-ingat ya para thalabatul ilm, para santri yang berlalu-berlalu berikutnya harus berani. Enggak usah takut. Ini demi kedepannya nanti. Antum nanti suatu ketika menjadi bapak, punya anak, biar didik anaknya enggak takut, antum enggak boleh takut. Antum ngomong, kalau mas setan boleh takut, bapaknya lah digelap-gelap gemeteran. Allah musta'an. Hindari barakallahu fikum film-film horor. Hati-hati. Sumbernya biasanya dalam televisi itu pengaruhnya besar. Pocongan gendruwo. Allah musta'an. Hati-hati. Tapi kalau antum enggak menyaksikannya seperti itu insyaallah باذنillah berani. Nggak barakallahu fikum, enggak ada apa-apa, gelap-gelap lewat bismillah. Enggak ada apa-apa. Ada apa-apa enggak? Enggak ada apa-apa. Nah, barakallahu fikum, harus berani, nggak boleh takut. Nah, Allah musta'an. Walaupun dulu pernah kita takut, tapi berikutnya jangan. Nah, yang jelas apa? Itu hanya gangguan setan yang terkutuk. Nah, barakallahu fiikum, gangguan setan yang yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fiikum. Allah musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Hadhihi an-nasihatu bainal 'abdi wa bainar rabbih. Inilah nasihat antara hamba dan antara Rabbnya. Maksudnya dia menasihati dirinya sendiri agar memurnikan ibadah murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu an takuna nasihatu zahiran batinan dan wajib nasihat itu hendaknya zahiran batinan. Nampak dan tersembunyi itu tetap apa? Nasihat diupayakan ada. Falladhi yudhiru tauhida wa yubtinu wa syirka au yudhiru imana wa yubtinu kufra hadza munafiqun apa artinya? Artinya orang yang menampakkan tauhid dan menyembunyikan kesyirikan atau menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran ini munafik. Orang munafik tempatnya di mana Tolha? Neraka yang mana? Eh, neraka yang paling bawah. Dalilnya Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak api neraka yang paling bawah. Allah Taala gabungkan antara orang-orang munafikin dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam secara bersamaan. Dalilnya Allah jami'ul munafiqin wal kafirina fi nari jahannama fi jahannama jami'an. Artinya apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam wal billah. Hati-hati barakallahu fikum. Wal munafiqu syarrun minal kafir al khalis. Orang munafik itu lebih jelek dibanding orang kafir yang murni. Kenapa? Karena orang munafik enggak menampakkan aslinya, menyembunyikan aslinya, menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? kekufuran itu munafik. Kalau orang kafir jelas, itu orang kafir jelas. Itu yang dikatakan lebih jelas Liqauli ta'ala innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah dan nah, sungguh engkau tidak akan menjumpai bagi mereka seorang penolong. Orang munafik barakallahu fikum. Limadha kenapa? Li'annahum yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Karena orang-orang munafik itu pandai menipu. Mereka itu menipu Allah dan orang beriman. Paham ya? Maksudnya bagaimana menipu? Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran, nipu. Ya enggak? Nipu ada barakallahu fikum. Naam. Nipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa hadza a'dhamul khiyanah. Ini merupakan apa? Pengkhianatan yang terbesar. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.